السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Kita senantiasa memuja dan memujinya karena hanya dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Andai kata dalam sekejap mata Allah meninggalkan kita tanpa pertolongannya. Maka niscaya kita akan binasa dan kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan yang memang tidak ada hamba yang tidak pernah berbuat dosa kecuali orang-orang yang Allah jaga wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari keburukan jiwa kita. Kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal buruk kepada kita. Yang Allah berfirman, Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada yang buruk. Dan kita berlindung dari dampak-dampak buruk perbuatan dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkan dia Sehingga kalau kita berfikir jamaah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita adalah hidayahnya. Kita bisa sampai ke tempat ini. Kaki kita bisa ringan melangkah. Hati kita bisa tenang duduk menyimak dan mendengarkan itu karena Allah Dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini anda didatangkan sejuta ustadz dan kiai untuk membenarkan dia. Memberikan ceramah, memberikan tausiah, memberikan arahan-arahan agar itu anak meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Hak hidayah itu murni milik Allah. Bahkan tatkala paman Nabi meninggal dunia dalam kondisi kafir. Abu Talib. Nabi bersedih pamannya. Tapi Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kita kalau punya rizki duit, kita ingin bagi-bagi. Semua kepingin kita kasih. Fulan, fulan, fulan. Kepingin semuanya dapat. Tapi kalau hidayah, kadangkala kita dapat hidayah. Dan hidayah. Nah, kita ingin tuh bagi hidayah, kita dapat udah ngerti, udah ngerti sunnah, udah ngerti sholat berjamaah, udah faham syariat Allah. Kita kepingin semua tetangga, semua keluarga, kita bagiin hidayah. Siapa yang tidak ingin itu? Tapi kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita hanya bisa memberikan arahan. Sisanya, wahwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang lebih pantas mendapatkan hidayahnya. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat hidayah itu Dan kita tidak boleh berhenti Untuk meminta hidayah Ihdina siratal mustaqim Itu syarat sahnya solat kita Tidak sah orang yang solat tanpa meminta hidayah kepada Allah Syirlah-syirlah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى alihi wa ashabihi ajma'in dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Ia Esa tiada sekutu baginya para jamaah insyaallah kita semua tahu bahwa afdhalu dzikri adalah la ilaha illallah tapi apakah kita sudah berla ilaha illallah dalam ibadah kita Kita prihatin terhadap orang-orang yang mengatakan La ilaha illallah tapi ternyata perbuatan dia jauh dari la ilaha illallah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Dialah yang dipasrahi untuk menyampaikan wahyu Allah. Seorang muslim tidak boleh beragama dengan agamanya Nabi Musa alaihissalam. salam. Tidak boleh beribadah dengan tata caranya Nabi Isa alaihissalam. salam. Karena nabi penutup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang konsekuensinya kita harus beribadah dengan tata cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perpecahan yang terjadi, keributan yang sering kita dengar di antara umat Islam sehingga membuat musuh-musuh Islam tertawa dan menjadikan umat Islam semakin lemah, hina, dina karena mereka tidak bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berpesan mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira maka siapa yang hidup setelah aku mati nanti akan melihat banyak perselisihan solusinya apa فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة itu pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pakai syariat Nabi Muhammad kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai berpegang teguh dengan itu walaupun nyawa yang harus menjadi taruhannya.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 Mereka tanya, kapan itu kiamat? Orang tuh kepingin tahu kapan itu kiamat. Kiamat itu dekat. Salah satu tanda-tanda kiamat itu mungkin kajian kita hari ini. Kita akan mengkaji tentang perzinaan. Yang Allah katakan wala taqrabuz zina. Dan di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat itu banyaknya perzinaan. Sampai perzinaan itu muncul nggak wajar. Allahu Akbar jemaah. Anak-anak SMP Beberapa waktu yang lalu antum membaca berita di koran Udah nggak laku koran Ustaz. Oke. Okay. Antum mungkin membaca berita di di internet tentang tujuh anak yang memperkosa satu anak wanita. Tujuh anak ini empat SMP, tiga SD. Salah satu yang SD umur 9 tahun. Nauzubillah min dzalik. Udah nggak wajar. Ada apa dengan negeri kita? Kita berharap negeri ini menjadi negeri yang makmur, yang sentosa, tapi tatkala kemungkaran-kemungkaran merajalela seperti ini, Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Kalian hati-hati kalian. Takutlah kalian terhadap sebuah fitnah. Sebuah azab yang apabila turun tidak hanya menimpa pelaku-pelaku dosa itu, enggak, semuanya akan dapat. Bukan hanya orang-orang yang dolim yang akan mendapatkan azab Allah itu. Tatkala yang seperti itu dibiarkan. <clears throat> Maka kajian tentang perzinaan seharusnya itu tidak hanya diadakan di masjid. Harapan anak yang datang ke masjid adalah orang-orang soleh. Anak lihat wajah-wajah anak-anak muda ini Masya Allah. Walaupun mungkin di malam hari tetap terang dengan wajah-wajah hantu. Tapi perlu kajian-kajian perzinaan ini kira-kira di mana? Di mana jam? Di mall. Banyak orang-orang yang tidak pernah menyentuh rumah Allah Yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Tempat-tempat nongkrong itu. Kita perlu datang ke sana menyampaikan agama Allah ini, maka panitia tanggung jawab nih. Iya betul cuma anak ya Allah bersedih. Kalau anak ngelihat antum kadang kala kurang semangat ceramahnya. Karena ngelihat orang-orang soleh ya Allah kata dia. Tapi kalau ngelihat orang-orang yang nggak bener, masya Allah kita ini jadi ya Allah kepingin fulan ini supaya ngerti tentang hukum Allah swt. Maka itu PR kita bersama jemaah. Bagaimana supaya agama Allah ini sampai di mana sampainya malam dan siang. Bagaimana orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke rumah Allah dengar tentang Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana mahasiswa-mahasiswi yang kerjanya nongkrong aja mendengarkan tentang qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang perzinaan. Allah Jalla Jalaluh telah menciptakan kita dengan nafsu. Yang nafsu ini senantiasa memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Oleh karena itu, kehidupan dunia ini dari awal sampai akhir adalah ujian untuk nafsu kita. Allah berfirman, "Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa." Adapun orang yang melampaui batas. Allah kasih kita tuh batasan-batasan. Untuk melihat di jalan ada polisi ngasih garis putih bahu jalan. Itu batasan. Engkau boleh berjalan di jalan tetap ada ruang untuk berjalan. Monggo, tafadhol. Tapi jangan melampaui batas. Nafsu kita ada arahannya. Kau salurkan nafsu di tempat yang benar. Jangan sampai melampaui batas garis-garis yang sudah Allah tentukan. Yang disebut hududullah batasan-batasan Allah. Wa atharal hayatad dunya dan ni orang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim adalah tempat dia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa Adapun orang yang takut kepada makom Robnya, Allahu Akbar. Allahumma kfirlan hatunubana. Banyak di antara kita jamaah lupa dengan makom Allah tatkala dia sendirian. Kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Tatkala ada orang yang mengetuk pintu kamar kita. Dan kita dalam kondisi bermaksiat, kita takut. Kita tutup kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi tatkala kita sendirian bersama Allah Jalla Jalaluh Allah maghfir lana Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Pernahkah kita menangis tatkala kita sendirian di hadapan Allah? Atau kita menangis hanya tatkala di depan publik? ketika ada orang yang membuat kita menangis. Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa dan dia melarang menahan nafsunya agar tidak mengikuti keinginan keinginan Fa innal jannata hiyal ma'wa. maka yang akan menjadi tempat dia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Kalimat surga kadangkala tidak terlalu menggoda buat kita. Ketik, tapi kita akan lebih tergoda dengan kalimat-kalimat tentang dunia. Tatkala ada orang mengatakan kalau engkau menahan nafsumu seminggu, setahun aku kasih rumah. Orang akan berusaha menahan nafsunya karena dia ingin rumah. Antum bayangkan. Kenapa jemaah haji yang sudah tua renta datang ke rumah Allah di sana? Apa sih yang mereka inginkan? Semoga surga yang mereka inginkan. Dia tinggalkan dunianya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia berangkat ke sana hanya mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cuma itu yang ingin dia katakan. Dia tinggalkan semua dunia ini. Karena memang bakal ditinggalin semuanya. Adapun kelompok yang pertama wa azharul hayatad dunya. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tapi ada orang-orang yang menahan nafsunya. Di antara jebakan nafsu yang paling besar adalah zina. Allah tidak akan menguji hamba Kecuali tatkala hamba itu sudah cinta dengan sesuatu yang dilarang dia untuk mendekatinya. Manusia tidak disuruh bersedekah. Kecuali tatkala mereka sudah cinta kepada hartanya, Allah suruh dia sedekah. Maka Allah katakan, "Waman yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari kepelitan jiwanya. Orang ini udah cinta sama harta disuruh ngeluarin hartanya. Maka berat bagi dia. Dia perang sama nafsunya untuk mengeluarkan hartanya. Begitu pula dengan wanita. Dengan lelaki. Yang kata Allah Jalla Jalalu Zuyina linnas Hubbus syahwat Minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة dicintakan kepada manusia apa hubus syahwat syahwat keinginan cinta minan nisa terhadap wanita-wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah cobaan yang lebih berat bagi kaum lelaki daripada fitnah wanita. Antum kalau lihat fitnah wanita, siapa yang tahan jam? Kalau antum dititipin uang satu triliun, antum. Masya Allah. Kalau dititipin uang satu triliun, antum ngambil kira-kira? Amanat nggak antum? Insya Allah amanat ya. Tapi kalau dititipin satu perempuan di kamar, kira-kira bisa tahan? Kira-kira anak tanya. Insya Allah tahan. Masya Allah. Percaya antum jamaah? Nggak percaya sama antum. Kalau ditipin uang satu triliun amanat insya Allah iya. Kalau kita titipin uang insya Allah amanat insya Allah. Tapi ditipin perempuan, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya nggak kuat jemaah, nggak kuat. Jangan coba-coba antum. Set, ana mau ngetes diri ana. Set, ah. Haram alaikum jemaah. Itu fitnah yang terbesar. Kenapa sih orang dilarang berzina? Allah udah kasih jalan. Kau ingin menyalurkan nafsumu, Allah kasih jalan. Menikah. Bahkan Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada siapa? Kepada para pemuda. Ya ma'asyara syabab. Wahai anak-anak muda. Ingat yang sudah putih jenggotnya nggak masuk muda. Kadangkala yang putih-putih dengar hadis ini semangat mau kawin. Nabi itu mengatakan, ya ma'asyaros syabab. Wahai anak-anak muda. Anak muda itu sampai umur berapa? 40 lah, 40 itu udah udah habis sampai habis maksudnya muda itu. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj faman lam yastati fa wahai anak-anak muda barang siapa yang bisa kawin maka hendaklah menikah kenapa kok disuruh menikah karena nabi tahu ujian terbesar lelaki itu wanita dengan menikah fa innahu aghaddu lil basar, itu akan lebih membuat dia mampu menahan pandangan matanya. Wa ahsanu lil farj. Dan akan lebih bisa membuat dia menjaga kemaluannya. Yang nggak bisa nikah, suruh puasa sama Rasul SAW apalagi buat anak-anak yang kuliah ya Allahu Akbar. Kayaknya antum harus puasa Daud. Kalau nggak mau kawin, subhanallah. Kadang orang tanya, Ustaz, anak gimana Ustaz? Nafsu anak tidak terkendalikan, ya Allah. Suruh puasa, anak puasa nggak kuat Ustaz. Kawin nggak kuat. Ya berhenti kuliah udah. Nah, kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, Jangan sampai dia masuk dalam jebakan syaitan. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kenapa diharamkan zina? Karena Allah cinta kepada hambanya. Zina ini memiliki keburukan yang banyak sekali. Bahkan Islam itu bukan hanya melarang perzinaan. Tapi semua jalan menuju perzinaan. Ayat yang insya Allah semuanya hafal. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wasaa sabila. Jangan mendekati zina. Dan jamaah harapan anak ini mumpung anak ingat yang punya duit yang punya duit lebih coba pasang iklan di pinggir-pinggir jalan itu jamaah. Jangan mendekati zina. Iklan-iklan yang ada itu suruh pakai kondom. Iya. Itu anjuran orang berzina. Yang ada di pinggir jalan kebanyakan seperti itu. Hati-hati dengan aid ini ini jaga seks yang aman. Lah, kita ganti. Yang punya duit bayar duit sana. Mungkin ustadz bisa dakwah di sini tapi yang punya duit bisa dakwah di pinggir jalan, bayar mahal nggak apa-apa. Supaya orang-orang tahu dengan bahaya zina. Apa aja sebutkan bahaya perzinaan itu. Karena Allah tidak melarang hambanya kepada sesuatu karena Allah pelit. Enggak. Dan Allah tidak menyuruh hambanya berbuat sesuatu karena Allah membutuhkan perbuatan itu. Kalla wallahi. Andai kata tidak ada manusia yang datang ke rumah Allah. Andai kata tidak ada manusia yang meletakkan keningnya di bumi Allah. Andai kata tidak ada manusia yang mengenal Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah nggak butuh dengan kita jadi baik, nggak butuh. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Tapi Allah ketika menyuruh kita berbuat baik dan melarang kita dari perbuatan yang haram seperti zina karena banyak madorotnya. Bahaya buat kita. Bahaya zina yang pertama adalah bahaya untuk akhirat kita. Untuk keimanan kita. Orang ketika melakukan zina itu imannya dicabut. Bagaimana dengan orang-orang yang mati dalam kondisi berzina? Muslim, na'udzubillah ngakunya muslim. Antum kalau lihat pelacur-pelacur yang ada. Banyak yang muslim apa non muslim Karena kita memang mayoritas muslim Jadi pelakunya kebanyakan muslim Orang kalau sudah dicabut keimanannya Na'udzubillah Takut kita mati dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang kalau sudah berzina dia akan menjauh dari pernikahan yang sah, menunda-nunda pernikahan. Maka ada sebuah riwayat disebutkan dari Hasan Basri atau Umar bin Khattab tentang seorang yang nggak kawin-kawin <clears throat> ditanya padahal dia sudah mampu katanya kau ini nggak kawin mungkin karena satu dari dua hal yang pertama mungkin kau orang fajir yang suka jajan yang suka berzina atau engkau impoten ini yang memang tidak bisa menikah maka para perzina itu Jarang ada pernikahan di tempat mereka. Antum kalau lihat di barat itu ada orang-orang yang menjadi idola pemuda-pemudi negeri kita yang nggak kawin. Tapi punya anak lima. Punya anak dua. Bahasanya kita apa? Kumpul kebu. Emangnya kebu kayak gitu ya, Kayaknya kebu lebih baik dari mereka. Karena kebu nggak punya akal. Mereka ini punya akal. Dan bangga. Mulai itu datang ke Indonesia, datang. Sebagian artis punya anak nggak ada bapaknya. Nanti saya kasih tahu siapa bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada mereka mau nikah nggak ada karena sudah perzinahan itu terjadi. Dan ketika terjadi perzinaan yang ketiga bahaya perzinaan ini rumah tangga hancur. Anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua karena orang tuanya berzina. Anak-anak yang tidak diurusin. Antum kalau melihat anak-anak yang di pinggir jalan, Allahu Akbar, khususnya yang kos-kosan Kalau di rumah, orang tua itu masih perhatian sama anaknya, pulang jam berapa, Sholat nak belum suruh sholat. Tapi kalau sudah di kos-kosan, Siapa yang mengawasin dia? Allah Tapi orang tua banyak nggak perhatian karena dia pun tidak perhatian dia melakukan zina. Nauzubillah min Sehingga anaknya mau berzina, anaknya mau melakukan perbuatan apa tidak pernah diurusin. Yang ditanya kalau pulang liburan semester nilainya berapa? Itu. Lulus apa nggak lulus? Hanya itu. Apa ada orang yang tanya sama anak, nak kau berzina enggak di Jogja? Kadangkala jarang pertanyaan seperti itu. Karena sebagian orang itu, yolah anak muda biasa kayak gitu. Na'udzubillah Na'udzubillah. Rusak kalau sudah orang berzina, tidak lagi perhatian sama keluarganya. Si istri juga na'udzubillah dia tidak akan lagi perhatian sama suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian perzinaan itu akan mengantarkan kepada menggugurkan anak apa bahasa apa aborsi. aborsi. Antum lihat banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Kalau dulu orang Arab itu memang ada adat jahiliyah membunuh anak perempuan ketika masih anak-anak. Kalau sekarang masih di perut dibunuh. Tidak dikasih kesempatan untuk bernafas itu anak. Lebih parah mana yang di masa jahiliyah apa yang di sekarang? Dan itu terjadi di dunia-dunia kampus, daerah yang paling banyak aborsi, daerah yang paling banyak perguruan tingginya. Tapi nggak tahu itu ada sensus apa enggak itu. Karena kehidupan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Kita senantiasa memuja dan memujinya karena hanya dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Andai kata dalam sekejap mata Allah meninggalkan kita tanpa pertolongannya. Maka niscaya kita akan binasa dan kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan yang memang tidak ada hamba yang tidak pernah berbuat dosa kecuali orang-orang yang Allah jaga wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari keburukan jiwa kita. Kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal buruk kepada kita. Yang Allah berfirman, Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada yang buruk. Dan kita berlindung dari dampak-dampak buruk perbuatan dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkan dia Sehingga kalau kita berfikir jamaah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita adalah hidayahnya. Kita bisa sampai ke tempat ini. Kaki kita bisa ringan melangkah. Hati kita bisa tenang duduk menyimak dan mendengarkan itu karena Allah Dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini anda didatangkan sejuta ustadz dan kiai untuk membenarkan dia. Memberikan ceramah, memberikan tausiah, memberikan arahan-arahan agar itu anak meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Hak hidayah itu murni milik Allah. Bahkan tatkala paman Nabi meninggal dunia dalam kondisi kafir. Abu Talib. Nabi bersedih pamannya. Tapi Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kita kalau punya rizki duit, kita ingin bagi-bagi. Semua kepingin kita kasih. Fulan, fulan, fulan. Kepingin semuanya dapat. Tapi kalau hidayah, kadangkala kita dapat hidayah. Dan hidayah. Nah, kita ingin tuh bagi hidayah, kita dapat udah ngerti, udah ngerti sunnah, udah ngerti sholat berjamaah, udah faham syariat Allah. Kita kepingin semua tetangga, semua keluarga, kita bagiin hidayah. Siapa yang tidak ingin itu? Tapi kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita hanya bisa memberikan arahan. Sisanya, wahwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang lebih pantas mendapatkan hidayahnya. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat hidayah itu dan kita tidak boleh berhenti untuk meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim itu syarat sahnya solat kita. Nggak sah orang yang solat tanpa meminta hidayah kepada Allah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya Esa, tiada sekutu baginya. Para jamaah, Insya Allah kita semua tahu bahwa afdalu Zikri adalah la ilaha illallah. Tapi apakah kita sudah berla ilaha illallah dalam ibadah kita? Kita prihatin terhadap orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi ternyata perbuatan dia jauh dari la ilaha illallah. dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Dialah yang dipasrahi untuk menyampaikan wahyu Allah. Seorang muslim tidak boleh beragama dengan agamanya Nabi Musa alaihissalam. Tidak boleh beribadah dengan tata caranya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi penutup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang konsekuensinya kita harus beribadah dengan tata cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perpecahan yang terjadi, keributan yang sering kita dengar di antara umat Islam sehingga membuat musuh-musuh Islam tertawa dan menjadikan umat Islam semakin lemah, hina, dina karena mereka tidak bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berpesan mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan maka siapa yang hidup setelah aku mati nanti akan melihat banyak perselisihan solusinya apa fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al min ba'di وعدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة Itu pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.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 Mereka tanya, kapan itu kiamat? Orang tuh kepingin tahu kapan itu kiamat. Kiamat itu dekat. Salah satu Tanda-tanda kiamat itu mungkin kajian kita hari ini. Kita akan mengkaji tentang perzinaan. Yang Allah katakan wala taqrabuz zina. Dan di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat itu banyaknya perzinaan. Sampai perzinaan itu muncul nggak wajar. Allah Akbar Anak-anak SMP Beberapa waktu yang lalu antum membaca berita di koran. Udah gak laku koran Ustaz. Oke. Okay. Antum mungkin membaca berita di di internet. Tentang tujuh anak yang memperkosa satu anak wanita. Tujuh anak ini empat SMP, tiga SD. Salah satu yang SD umur sembilan tahun. Nauzubillah min Udah nggak wajar. Ada apa dengan negeri kita? Kita berharap negeri ini menjadi negeri yang makmur, yang sentosa. Tapi tatkala kemungkaran-kemungkaran merajalela seperti ini, Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Kalian hati-hati kalian. Takutlah kalian terhadap sebuah fitnah. Sebuah azab yang apabila turun tidak hanya menimpa pelaku-pelaku dosa itu, enggak, semuanya akan dapat. Bukan hanya orang-orang yang dolim yang akan mendapatkan azab Allah itu. Tatkala yang seperti itu dibiarkan, <clears throat> maka kajian tentang perzinaan seharusnya itu tidak hanya diadakan di masjid Harapan anak yang datang ke masjid adalah orang-orang soleh. Jemaah. Anak lihat wajah-wajah anak-anak muda ini Masya Allah. Walaupun mungkin di malam hari tetap terang dengan wajah-wajah hantu. Tapi perlu kajian-kajian perzinaan ini kira-kira di mana? Di mana jam? Di mall. Banyak orang-orang yang tidak pernah menyentuh rumah Allah Jalla Jalla yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Tempat-tempat nongkrong itu kita perlu datang ke sana. Menyampaikan agama Allah ini, maka panitia tanggung jawab nih. Iya betul cuma anak ya Allah bersedih. Kalau anak ngelihat antum kadang-kala kurang semangat ceramahnya. Karena ngelihat orang-orang soleh ya Allah. Tapi kalau ngelihat orang-orang yang nggak bener, masya Allah, kita ini jadi Allah kepingin fulan ini supaya ngerti tentang hukum Allah subhanahu wa taala. Maka itu PR kita bersama jemaah. Bagaimana supaya agama Allah ini sampai di mana sampainya malam dan siang. Bagaimana orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke rumah Allah dengar tentang Allah Jalla Jalla. Bagaimana mahasiswa-mahasiswi yang kerjanya nongkrong aja mendengarkan tentang qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang perzinaan. Allah Jalla Jalaluh telah menciptakan kita dengan nafsu yang nafsu ini senantiasa memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Oleh karena itu, kehidupan dunia ini dari awal sampai akhir adalah ujian untuk nafsu kita. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ tagha wa الْحَيَاةَ الدُّنْيَا fa innal jahima hiyal ma'wa Adapun orang yang melampaui batas Allah kasih kita tuh batasan-batasan Untuk melihat di jalan ada polisi ngasih garis putih bahu jalan Itu batasan Engkau boleh berjalan di jalan tetap ada ruang untuk berjalan monggo tafadhol tapi jangan melampaui batas Nafsu kita ada arahannya. Kau salurkan nafsu di tempat yang benar. Jangan sampai melampaui batas garis-garis yang sudah Allah tentukan. Yang disebut hududullah. Batasan-batasan Allah. Wa atharul hayatad dunya. Dan ni orang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim adalah tempat dia. wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa Adapun orang yang takut kepada makom Robnya, Allahu Akbar. Allahumma gfir lana banyak di antara kita jamaah lupa dengan makom Allah tatkala dia sendirian. Kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Tatkala ada orang yang mengetuk pintu kamar kita, dan kita dalam kondisi bermaksiat, kita takut. Kita tutup kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi tatkala kita sendirian bersama Allah Jalla Jalalu, Allah maghfir lana Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Allah. Pernahkah kita menangis tatkala kita sendirian di hadapan Allah? Atau kita menangis hanya tatkala di depan publik? Ketika ada orang yang membuat kita menangis. Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa dan dia melarang menahan nafsunya agar tidak mengikuti keinginan-keinginannya fa innal jannata hiyal ma'wa maka yang akan menjadi tempat dia adalah surga Allah Subhanahu wa taala jemaah kalimat surga kadangkala tidak terlalu menggoda buat kita Ketik, tapi kita akan lebih tergoda dengan kalimat-kalimat tentang dunia. Tatkala ada orang mengatakan kalau engkau menahan nafsumu seminggu, setahun aku kasih rumah. Orang akan berusaha menahan nafsunya karena dia ingin rumah. Antum bayangkan. Kenapa jemaah haji yang sudah tua renta datang ke rumah Allah di sana? Apa sih yang mereka inginkan? Semoga surga yang mereka inginkan. Dia tinggalkan dunianya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia berangkat ke sana hanya mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cuma itu yang ingin dia katakan. Dia tinggalkan semua dunia ini. Karena memang bakal ditinggalin semuanya. Adapun kelompok yang pertama wa azharul hayatad dunya. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tapi ada orang-orang yang menahan nafsunya. Di antara jebakan nafsu yang paling besar adalah zina. Allah tidak akan menguji hamba Kecuali tatkala hamba itu sudah cinta dengan sesuatu yang dilarang dia untuk mendekatinya. Manusia tidak disuruh bersedekah. Kecuali tatkala mereka sudah cinta kepada hartanya, Allah suruh dia sedekah. Maka Allah katakan, "Waman yuqa nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari kepelitan jiwanya. Orang ini udah cinta sama harta disuruh ngeluarin hartanya. Maka berat bagi dia. Dia perang sama nafsunya untuk mengeluarkan hartanya. Begitu pula dengan wanita. Dengan lelaki. Yang kata Allah Jalla Jalaluhu Zuyyina linnas Hubbus syahwat Minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة dicintakan kepada manusia apa hubus syahwat syahwat keinginan cinta minan nisa terhadap wanita-wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah cobaan yang lebih berat bagi kaum lelaki daripada fitnah wanita. Antum kalau lihat fitnah wanita, siapa yang tahan jam? Kalau antum dititipin uang satu triliun, Antum, masya Allah. Kalau dititipin uang satu triliun, antum ngambil kira-kira? Amanat nggak antum? Insya Allah amanat ya. Tapi kalau dititipin satu perempuan di kamar, kira-kira bisa tahan? Kira-kira anak tanya. Insya Allah tahan. Masya Allah. Percaya antum jamaah? Nggak percaya sama antum. Kalau ditipin uang satu triliun amanat insya Allah iya. Kalau kita titipin uang insya Allah amanat insya Allah. Tapi titipin perempuan, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya nggak kuat jemaah, nggak kuat. Jangan coba-coba antum. Set ana mau ngetes diri ana. Set. Ah. Haram alaikum jemaah. Itu fitnah yang terbesar. Kenapa sih orang dilarang berzina? Allah udah kasih jalan. Kau ingin menyalurkan nafsumu, Allah kasih jalan. Menikah. Bahkan Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada siapa? Kepada para pemuda. Ya ma'asyara syabab. Wahai anak-anak muda. Ingat yang sudah putih jenggotnya nggak masuk muda. Kadangkala yang putih-putih dengar hadis ini semangat mau kawin. Nabi itu mengatakan, Ya ma'asyaros syabab. Wahai anak-anak muda. Anak muda itu sampai umur berapa? 40 lah, 40 itu udah udah habis sampai habis masa muda itu. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj faman lam yastati fa wahai anak-anak muda barang siapa yang bisa kawin maka hendaklah menikah kenapa kok disuruh menikah karena nabi tahu ujian terbesar lelaki itu wanita dengan menikah fa innahu aghaddu lil basar, itu akan lebih membuat dia mampu menahan pandangan matanya. Wa ahsanu lil farj. Dan akan lebih bisa membuat dia menjaga kemaluannya. Yang nggak bisa nikah, suruh puasa sama Rasul SAW. Apalagi buat anak-anak yang kuliah ya Allah Akbar. Kayaknya antum harus puasa Daud. Kalau nggak mau kawin, subhanallah. Kadang, -kadang orang tanya, Ustaz, anak gimana Ustaz? Nafsu anak tidak terkendalikan, ya Allah. Suruh puasa, anak puasa nggak kuat Ustaz. Kawin nggak kuat. Apa? Ya berhenti kuliah udah. Nah, kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, Jangan sampai dia masuk dalam jebakan syaitan. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kenapa diharamkan zina? Karena Allah cinta kepada hambanya. Zina ini memiliki keburukan yang banyak sekali. Bahkan Islam itu bukan hanya melarang perzinaan. Tapi semua jalan menuju perzinaan. Ayat yang insya Allah semuanya hafal. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Dan jamaah harapan anak ini mumpung anak ingat yang punya duit yang punya duit lebih coba pasang iklan di pinggir-pinggir jalan itu jamaah. Jangan mendekati zina. Iklan-iklan yang ada itu suruh pakai kondom. Iya. Itu anjuran orang berzina. Yang ada di pinggir jalan kebanyakan seperti itu. Hati-hati dengan aid ini ini jaga seks yang aman. Lah, kita ganti. Yang punya duit bayar duit sana. Mungkin ustaz bisa dakwah di sini tapi yang punya duit bisa dakwah di pinggir jalan, bayar mahal nggak apa-apa. Supaya orang-orang tahu dengan bahaya zina. Apa aja sebutkan bahaya perzinaan itu. Karena Allah tidak melarang hambanya kepada sesuatu karena Allah pelit. Enggak. Dan Allah tidak menyuruh hambanya berbuat sesuatu karena Allah membutuhkan perbuatan itu. Kalla wallahi. Andai kata tidak ada manusia yang datang ke rumah Allah. Andai kata tidak ada manusia yang meletakkan keningnya di bumi Allah. Andai kata tidak ada manusia yang mengenal Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah nggak butuh dengan kita jadi baik, nggak butuh. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Tapi Allah ketika menyuruh kita berbuat baik dan melarang kita dari perbuatan yang haram seperti zina karena banyak madorotnya. Bahaya buat kita. Bahaya zina yang pertama adalah bahaya untuk akhirat kita. Untuk keimanan kita. Orang ketika melakukan zina itu imannya dicabut. Bagaimana dengan orang-orang yang mati dalam kondisi berzina? Muslim, na'udzubillah ngakunya muslim. Antum kalau lihat pelacur-pelacur yang ada. Banyak yang muslim apa non muslim Karena kita memang mayoritas muslim. Jadi pelakunya kebanyakan muslim. Orang kalau sudah dicabut keimanannya, naudzubillah. Takut kita mati dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang kalau sudah berzina dia akan menjauh dari pernikahan yang sah, menunda-nunda pernikahan. Maka ada sebuah riwayat disebutkan dari Hasan Basri atau Umar bin Khattab tentang seorang yang nggak kawin-kawin <clears throat> ditanya padahal dia sudah mampu katanya kau ini nggak kawin mungkin karena satu dari dua hal yang pertama mungkin kau orang fajir yang suka jajan yang suka berzina atau engkau impoten ini yang memang tidak bisa menikah maka para perzina itu Jarang ada pernikahan di tempat mereka. Antum kalau lihat di barat itu ada orang-orang yang menjadi idola pemuda-pemudi negeri kita yang nggak kawin. Tapi punya anak lima. Punya anak dua. Bahasanya kita apa? Kumpul kebu. Emangnya kebu kayak gitu ya, Mak? Kayaknya kebu lebih baik dari mereka. Karena kebu nggak punya akal. Mereka ini punya akal. Dan bangga. Mulai itu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Kita senantiasa memuja dan memujinya karena hanya dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Andai kata dalam sekejap mata Allah meninggalkan kita tanpa pertolongannya. Maka niscaya kita akan binasa dan kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan yang memang tidak ada hamba yang tidak pernah berbuat dosa kecuali orang-orang yang Allah jaga wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari keburukan jiwa kita. Kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal buruk kepada kita. Yang Allah berfirman, Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada yang buruk. Dan kita berlindung dari dampak-dampak buruk perbuatan dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkan dia Sehingga kalau kita berfikir jamaah nikmat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Kita senantiasa memuja dan memujinya karena hanya dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Andai kata dalam sekejap mata Allah meninggalkan kita tanpa pertolongannya. Maka niscaya kita akan binasa. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Yang memang tidak ada hamba yang tidak pernah berbuat dosa. Kecuali orang-orang yang Allah jaga. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari keburukan jiwa kita. Kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal buruk kepada kita. Yang Allah berfirman, Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada yang buruk. Dan kita berlindung dari dampak-dampak buruk perbuatan dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkan dia Sehingga kalau kita berfikir jamaah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita adalah hidayahnya. Kita bisa sampai ke tempat ini. Kaki kita bisa ringan melangkah. Hati kita bisa tenang duduk, menyimak dan mendengarkan itu karena Allah. Dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini anda didatangkan sejuta ustadz dan kiai untuk membenarkan dia. Memberikan ceramah, memberikan tausiah, memberikan arahan-arahan agar itu anak meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Hak hidayah itu murni milik Allah. Bahkan tatkala paman Nabi meninggal dunia dalam kondisi kafir. Abu Talib. Nabi bersedih pamannya. Tapi Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kita kalau punya rezeki duit, kita ingin bagi-bagi. Semua kepingin kita kasih. Fulan, fulan, fulan. Kepingin semuanya dapat. Tapi kalau hidayah, kadangkala kita dapat hidayah. Dan hidayah. Nah, kita ingin tuh bagi hidayah, kita dapat udah ngerti, udah ngerti sunnah, udah ngerti sholat berjamaah, udah faham syariat Allah. Kita kepingin semua tetangga, semua keluarga, kita bagiin hidayah. Siapa yang tidak ingin itu? Tapi kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita hanya bisa memberikan arahan. Sisanya, wahwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang lebih pantas mendapatkan hidayahnya. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat hidayah itu. Dan kita tidak boleh berhenti untuk meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu syarat sahnya solat kita. Nggak sah orang yang solat tanpa meminta hidayah kepada Allah Jalla واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya Esa, tiada sekutu baginya. para jamaah insyaallah kita semua tahu bahwa afdhalu dzikri adalah la ilaha illallah tapi apakah kita sudah berla ilaha illallah dalam ibadah kita kita prihatin terhadap orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi ternyata perbuatan dia jauh dari la ilaha illallah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Dialah yang dipasrahi untuk menyampaikan wahyu Allah. Seorang muslim tidak boleh beragama dengan agamanya Nabi Musa alaihi salam. Tidak boleh beribadah dengan tata caranya Nabi Isa alaihi salam. Karena nabi penutup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang konsekuensinya kita harus beribadah dengan tata cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perpecahan yang terjadi, keributan yang sering kita dengar di antara umat Islam sehingga membuat musuh-musuh Islam tertawa dan menjadikan umat Islam semakin lemah, hina, dina karena mereka tidak bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berpesan mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka siapa yang hidup setelah aku mati nanti akan melihat banyak perselisihan. Solusinya apa? فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة Itu pesan صلى الله عليه وسلم Pakai syariat Nabi Muhammad.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 Mereka tanya, kapan itu kiamat? Orang tuh kepingin tahu kapan itu kiamat. Kiamat itu dekat. Salah satu tanda-tanda kiamat itu mungkin kajian kita hari ini. Kita akan mengkaji tentang perzinaan. Yang Allah katakan wala taqrabu zina. Dan di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat itu banyaknya perzinaan. Sampai perzinaan itu muncul nggak wajar. Allahu Akbar jemaah. Anak-anak SMP Beberapa waktu yang lalu antum membaca berita di koran Udah nggak laku koran Ustaz. Oke. Okay. Antum mungkin membaca berita di di internet tentang tujuh anak yang memperkosa satu anak wanita. Tujuh anak ini empat SMP, tiga SD. Salah satu yang SD umur 9 tahun. Nauzubillah min Udah nggak wajar. Ada apa dengan negeri kita? Kita berharap negeri ini menjadi negeri yang makmur, yang sentosa, tapi tatkala kemungkaran-kemungkaran merajalela seperti ini, Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Kalian hati-hati kalian. Takutlah kalian terhadap sebuah fitnah. Sebuah azab yang apabila turun tidak hanya menimpa pelaku-pelaku dosa itu, enggak, semuanya akan dapat. Bukan hanya orang-orang yang dolim yang akan mendapatkan azab Allah itu. Tatkala yang seperti itu dibiarkan. <clears throat> Maka kajian tentang perzinaan seharusnya itu tidak hanya diadakan di masjid. Harapan Ana yang datang ke masjid adalah orang-orang soleh. Ana lihat wajah-wajah anak-anak muda ini Masya Allah. Walaupun mungkin di malam hari tetap terang dengan wajah-wajah hantu. Tapi perlu kajian-kajian perzinaan ini kira-kira di mana? Di mana jam? Di mall. Banyak orang-orang yang tidak pernah menyentuh rumah Allah Yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Tempat-tempat nongkrong itu. Kita perlu datang ke sana menyampaikan agama Allah ini, maka panitia tanggung jawab nih. Iya, betul jemaah anak ya Allah bersedih. Kalau anak ngelihat antum kadang kala kurang semangat ceramahnya. Karena ngelihat orang-orang soleh ya Allah, kata dia. Tapi kalau ngelihat orang-orang yang nggak bener, masya Allah, kita ini jadi Allah kepingin fulan ini supaya ngerti tentang hukum Allah swt. Maka itu PR kita bersama jemaah. Bagaimana supaya agama Allah ini sampai di mana sampainya malam dan siang. Bagaimana orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke rumah Allah dengar tentang Allah Bagaimana mahasiswa-mahasiswi yang kerjanya nongkrong aja mendengarkan tentang qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang perzinaan. Allah Jalla Jalaluh telah menciptakan kita dengan nafsu. Yang nafsu ini senantiasa memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Oleh karena itu, kehidupan dunia ini dari awal sampai akhir adalah ujian untuk nafsu kita. Allah berfirman, "Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang yang melampaui batas. Allah kasih kita tuh batasan-batasan. Untuk melihat di jalan ada polisi ngasih garis putih bahu jalan. Itu batasan. Engkau boleh berjalan di jalan tetap ada ruang untuk berjalan. Monggo, tafadhol. Tapi jangan melampaui batas. Nafsu kita ada arahannya. Kau salurkan nafsu di tempat yang benar. Jangan sampai melampaui batas garis-garis yang sudah Allah tentukan. Yang disebut hududullah batasan-batasan Allah. Wa atharal hayatad dunya dan ni orang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim adalah tempat dia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa Adapun orang yang takut kepada makom Robnya, Allahu Akbar. Allahumma gfir lana dunubana. Banyak di antara kita jamaah lupa dengan makom Allah tatkala dia sendirian. Kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Tatkala ada orang yang mengetuk pintu kamar kita dan kita dalam kondisi bermaksiat, kita takut. Kita tutup kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi tatkala kita sendirian bersama Allah Jalla Jalaluh. Allahumma gfir lana Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Pernahkah kita menangis tatkala kita sendirian di hadapan Allah? Atau kita menangis hanya tatkala di depan publik? ketika ada orang yang membuat kita menangis. Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa dan dia melarang menahan nafsunya agar tidak mengikuti keinginan-keinginannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. maka yang akan menjadi tempat dia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kalimat surga kadangkala tidak terlalu menggoda buat kita. Ketik, tapi kita akan lebih tergoda dengan kalimat-kalimat tentang dunia. Tatkala ada orang mengatakan kalau engkau menahan nafsumu seminggu, setahun aku kasih rumah. Orang akan berusaha menahan nafsunya karena dia ingin rumah. Antum bayangkan. Kenapa jemaah haji yang sudah tua renta datang ke rumah Allah di sana? Apa sih yang mereka inginkan? Semoga surga yang mereka inginkan. Dia tinggalkan dunianya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia berangkat ke sana hanya mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Cuma itu yang ingin dia katakan. Dia tinggalkan semua dunia ini. Karena memang bakal ditinggalin semuanya. Adapun kelompok yang pertama wa azharul hayatad dunya. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tapi ada orang-orang yang menahan nafsunya. Di antara jebakan nafsu yang paling besar adalah zina. Allah tidak akan menguji hamba Kecuali tatkala hamba itu sudah cinta dengan sesuatu yang dilarang dia untuk mendekatinya. Manusia tidak disuruh bersedekah. Kecuali tatkala mereka sudah cinta kepada hartanya, Allah suruh dia sedekah. Maka Allah katakan, "Waman yuqa nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari kepelitan jiwanya. Orang ini udah cinta sama harta disuruh ngeluarin hartanya. Maka berat bagi dia. Dia perang sama nafsunya untuk mengeluarkan hartanya. Begitu pula dengan wanita. Dengan lelaki. Yang kata Allah Jalla Jalaluh Zuyina linnas Hubbus syahwat Minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة dicintakan kepada manusia apa hubus syahwat syahwat keinginan cinta minan nisa terhadap wanita-wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma taraktu fitnatan asyadda 'alar rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah cobaan yang lebih berat bagi kaum lelaki daripada fitnah wanita. Antum kalau lihat fitnah wanita, siapa yang tahan jam? Kalau antum dititipin uang satu triliun, antum. Masya Allah. Kalau dititipin uang satu triliun, antum ngambil kira-kira? Amanat nggak antum? Insya Allah amanat ya. Tapi kalau dititipin satu perempuan di kamar, kira-kira bisa tahan? Kira-kira anak tanya. Insya Allah tahan. Masya Allah. Percaya antum jamaah? Nggak percaya sama antum. Kalau ditipin uang satu triliun amanat insya Allah iya. Kalau kita titipin uang insya Allah amanat insya Allah. Tapi ditipin perempuan, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya nggak kuat jemaah, nggak kuat. Jangan coba-coba antum. Set, ana mau ngetes diri ana. Set, ah. Haram alaikum jemaah. Itu fitnah yang terbesar. Kenapa sih orang dilarang berzina? Allah udah kasih jalan. Kau ingin menyalurkan nafsumu, Allah kasih jalan. Menikah. Bahkan Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada siapa? Kepada para pemuda. Ya ma'asyara syabab. Wahai anak-anak muda. Ingat yang sudah putih jenggotnya nggak masuk muda. Kadangkala yang putih-putih dengar hadis ini semangat mau kawin. Nabi itu mengatakan ya ma'syaros syabab. Wahai anak-anak muda. Anak muda itu sampai umur berapa? 40 lah, 40 itu udah udah habis sampai habis masa muda itu. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. فَإِنَّهُ innahu aghaddu وَأَحْسَنُ basari فَمَنْ لَمْ lil farj faman فَإِنَّهُ لَهُ fa wahai anak-anak muda barang siapa yang bisa kawin maka hendaklah menikah kenapa kok disuruh menikah karena nabi tahu ujian terbesar lelaki itu wanita dengan menikah fa innahu aghaddu lil basar, itu akan lebih membuat dia mampu menahan pandangan matanya. Wa ahsanu lil farj. Dan akan lebih bisa membuat dia menjaga kemaluannya. Yang nggak bisa nikah, suruh puasa sama Rasul SAW apalagi buat anak-anak yang kuliah ya Allah Akbar. Kayaknya antum harus puasa Daud. Kalau nggak mau kawin, subhanallah. Kadang orang tanya, Ustaz, anak gimana Ustaz? Nafsu anak tidak terkendalikan, ya Allah. Suruh puasa, anak puasa nggak kuat Ustaz. Kawin nggak kuat. Ya berhenti kuliah udah. Nah, kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, jangan sampai dia masuk dalam jebakan syaitan. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kenapa diharamkan zina? Karena Allah cinta kepada hambanya. Zina ini memiliki keburukan yang banyak sekali. Bahkan Islam itu bukan hanya melarang perzinaan. Tapi semua jalan menuju perzinaan. Ayat yang insya Allah semuanya hafal. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sabila. Jangan mendekati zina. Dan jamaah harapan anak ini mumpung anak ingat yang punya duit yang punya duit lebih coba pasang iklan di pinggir-pinggir jalan itu jamaah. Jangan mendekati zina. Iklan-iklan yang ada itu suruh pakai kondom. Iya. Itu anjuran orang berzina. Yang ada di pinggir jalan kebanyakan seperti itu. Hati-hati dengan aid ini ini jaga seks yang aman. Lah, kita ganti. Yang punya duit bayar duit sana. Mungkin ustadz bisa dakwah di sini tapi yang punya duit bisa dakwah di pinggir jalan, bayar mahal nggak apa-apa. Supaya orang-orang tahu dengan bahaya zina. Apa aja sebutkan bahaya perzinaan itu. Karena Allah tidak melarang hambanya kepada sesuatu karena Allah pelit. Enggak. Dan Allah tidak menyuruh hambanya berbuat sesuatu karena Allah membutuhkan perbuatan itu. Kalau wallahi. Andai kata tidak ada manusia yang datang ke rumah Allah. Andai kata tidak ada manusia yang meletakkan keningnya di bumi Allah. Andai kata tidak ada manusia yang mengenal Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah nggak butuh dengan kita jadi baik, nggak butuh. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Tapi Allah ketika menyuruh kita berbuat baik dan melarang kita dari perbuatan yang haram seperti zina karena banyak madorotnya. Bahaya buat kita. bahaya zina yang pertama adalah bahaya untuk akhirat kita untuk keimanan kita orang ketika melakukan zina itu imannya dicabut Bagaimana dengan orang-orang yang mati dalam kondisi berzina? Muslim, na'udzubillah ngakunya muslim. Antum kalau lihat pelacur-pelacur yang ada. Banyak yang muslim apa non muslim Karena kita memang mayoritas muslim. Jadi pelakunya kebanyakan muslim. Orang kalau sudah dicabut keimanannya, naudzubillah. Takut kita mati dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang kalau sudah berzina dia akan menjauh dari pernikahan yang sah, menunda-nunda pernikahan. Maka ada sebuah riwayat disebutkan dari Hasan Basri atau Umar bin Khattab tentang seorang yang nggak kawin-kawin <clears throat> ditanya padahal dia sudah mampu katanya kau ini nggak kawin mungkin karena satu dari dua hal yang pertama mungkin kau orang fajir yang suka jajan yang suka berzina atau engkau impoten ini yang memang tidak bisa menikah maka para perzina itu Jarang ada pernikahan di tempat mereka. Antum kalau lihat di barat itu ada orang-orang yang menjadi idola pemuda-pemudi negeri kita yang nggak kawin. Tapi punya anak lima. Punya anak dua. Bahasanya kita apa? Kumpul kebu. Emangnya kebu kayak gitu ya, Kayaknya kebu lebih baik dari mereka. Karena kebu nggak punya akal. Mereka ini punya akal. Dan bangga. Mulai itu datang ke Indonesia, datang. Sebagian artis punya anak nggak ada bapaknya. Nanti saya kasih tahu siapa bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada mereka mau nikah nggak ada karena sudah perzinahan itu terjadi. Dan ketika terjadi perzinaan yang ketiga bahaya perzinaan ini rumah tangga hancur. Anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua karena orang tuanya berzina. Anak-anak yang tidak diurusin. Antum kalau melihat anak-anak yang di pinggir jalan, Allahu Akbar, khususnya yang kos-kosan Kalau di rumah orang tua itu masih perhatian sama anaknya, pulang jam berapa? Sholat nak belum suruh sholat. Tapi kalau sudah di kos-kosan, Siapa yang mengawasin dia? Allah Tapi orang tua banyak nggak perhatian karena dia pun tidak perhatian dia melakukan zina. Nauzubillah min Sehingga anaknya mau berzina, anaknya mau melakukan perbuatan apa tidak pernah diurusin. Yang ditanya kalau pulang liburan semester nilainya berapa? Itu. Lulus apa nggak lulus? Hanya itu. Apa ada orang yang tanya sama anak, nak kau berzina enggak di Jogja? Kadang kala jarang pertanyaan seperti itu. Karena sebagian orang itu, Yolah anak muda biasa kayak gitu. Na'udzubillah Na'udzubillah. Rusak kalau sudah orang berzina, tidak lagi perhatian sama keluarganya. Si istri juga na'udzubillah dia tidak akan lagi perhatian sama suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian perzinaan itu akan mengantarkan kepada menggugurkan anak apa bahasa aborsi. apa aborsi. aborsi. Antum lihat banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Kalau dulu orang Arab itu memang ada adat jahiliyah membunuh anak perempuan ketika masih anak-anak. Kalau sekarang masih di perut dibunuh. Tidak dikasih kesempatan untuk bernafas itu anak. Lebih parah mana yang di masa jahiliyah apa yang di sekarang? Dan itu terjadi di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Sungguh segala puji hanya milik Allah semata Kita senantiasa memuja dan memujinya Karena hanya dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Andai kata dalam sekejap mata Allah meninggalkan kita tanpa pertolongannya. Maka niscaya kita akan binasa. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Yang memang tidak ada hamba yang tidak pernah berbuat dosa kecuali orang-orang yang Allah jaga. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari keburukan jiwa kita kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal buruk kepada kita. Yang Allah berfirman, Inna nafsa la ammaratum bisu." Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada yang buruk. Dan kita berlindung dari dampak-dampak buruk perbuatan dosa yang kita lakukan. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkan dia Sehingga kalau kita berfikir jamaah Nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita adalah hidayahnya Kita bisa sampai ke tempat ini Kaki kita bisa ringan melangkah. Hati kita bisa tenang duduk, menyimak dan mendengarkan itu karena Allah Dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini Anda didatangkan sejuta ustadz dan kiai untuk membenarkan dia Memberikan ceramah, memberikan tausiah memberikan arahan-arahan agar itu anak meninggalkan kemaksiatan, tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Hak hidayah itu murni milik Allah. Bahkan tak tatkala paman Nabi meninggal dunia dalam kondisi kafir, Abu Talib Nabi bersedih pamannya. Tapi Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kita kalau punya rizki duit, kita ingin bagi-bagi. Semua kepingin kita kasih. Fulan, fulan, fulan. Kepingin semuanya dapat. Tapi kalau hidayah, kadangkala kita dapat hidayah. Dan hidayah. Nah, kita ingin tuh bagi hidayah, kita dapat udah ngerti, udah ngerti sunnah, udah ngerti sholat berjamaah, udah faham syariat Allah. Kita kepingin semua tetangga, semua keluarga, kita bagiin hidayah. Siapa yang tidak ingin itu? Tapi kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita hanya bisa memberikan arahan. Sisanya, wahwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang lebih pantas mendapatkan hidayahnya. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat hidayah itu dan kita tidak boleh berhenti untuk meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu syarat sahnya solat kita. Nggak sah orang yang solat tanpa meminta hidayah kepada Allah Jalla Jalal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya Esa, tiada sekutu baginya. Para jamaah, insya Allah kita semua tahu bahwa afdalu zikri adalah la ilaha illallah. Tapi apakah kita sudah berla ilaha illallah? dalam ibadah kita. Kita prihatin terhadap orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi ternyata perbuatan dia jauh dari la ilaha illallah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Dialah yang dipasrahi untuk menyampaikan wahyu Allah. Seorang muslim tidak boleh beragama dengan agamanya Nabi Musa alaihissalam. Tidak boleh beribadah dengan tata caranya Nabi Isa alaihissalam. Karena nabi penutup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang konsekuensinya kita harus beribadah dengan tata cara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perpecahan yang terjadi, keributan yang sering kita dengar di antara umat Islam sehingga membuat musuh-musuh Islam tertawa dan menjadikan umat Islam semakin lemah, hina, dina karena mereka tidak bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berpesan mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira maka siapa yang hidup setelah aku mati nanti akan melihat banyak perselisihan. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah.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 Mereka tanya, kapan tuh kiamat? Orang tuh kepingin tahu kapan itu kiamat. Kiamat itu dekat. Salah satu tanda-tanda kiamat itu mungkin kajian kita hari ini. Kita akan mengkaji tentang perzinaan. yang Allah katakan wala taqrabuz zina. Dan di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat itu banyaknya perzinaan. Sampai perzinaan itu muncul nggak wajar. Allah Akbar jemaah. Anak-anak SMP Beberapa waktu yang lalu antum membaca berita di koran. Udah nggak laku koran Ustaz. Oke. Okay. Antum mungkin membaca berita di di internet. Tentang tujuh anak yang memperkosa satu anak wanita. Tujuh anak ini empat SMP, tiga SD. Salah satu yang SD umur 9 tahun. Nauzubillah min dzalik. Udah nggak wajar. Ada apa dengan negeri kita? Kita berharap negeri ini menjadi negeri yang makmur, yang sentosa. Tapi tatkala kemungkaran-kemungkaran merajalela seperti ini, Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khasah. Kalian hati-hati kalian. Takutlah kalian terhadap sebuah fitnah. Sebuah azab yang apabila turun tidak hanya menimpa pelaku-pelaku dosa itu, enggak, semuanya akan dapat. Bukan hanya orang-orang yang dolim yang akan mendapatkan azab Allah itu. Tatkala yang seperti itu dibiarkan. <coughs> Maka kajian tentang perzinaan seharusnya itu tidak hanya diadakan di masjid. Harapan anak yang datang ke masjid adalah orang-orang soleh. Anak lihat wajah-wajah anak-anak muda ini Masya Allah. Walaupun mungkin di malam hari tetap terang dengan wajah-wajah hantu. Tapi perlu kajian-kajian perzinaan ini kira-kira di mana? Di mana jam? Di mall. Banyak orang-orang yang tidak pernah menyentuh rumah Allah Yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Tempat-tempat nongkrong itu. Kita perlu datang ke sana menyampaikan agama Allah ini, maka panitia tanggung jawab nih. Iya betul jemaah anak ya Allah bersedih. Kalau anak ngelihat antum kadang-kala kurang semangat ceramahnya. Karena ngelihat orang-orang soleh ya Allah kata dia. Tapi kalau ngelihat orang-orang yang nggak bener, masya Allah kita ini jadi ya Allah kepingin fulan ini supaya ngerti tentang hukum Allah swt. Maka itu PR kita bersama jemaah. Bagaimana supaya agama Allah ini sampai di mana sampainya malam dan siang. Bagaimana orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke rumah Allah dengar tentang Allah Bagaimana mahasiswa-mahasiswi yang kerjanya nongkrong aja mendengarkan tentang qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang perzinaan. Allah Jalla Jalaluh telah menciptakan kita dengan nafsu. Yang nafsu ini senantiasa memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Oleh karena itu, kehidupan dunia ini dari awal sampai akhir adalah ujian untuk nafsu kita. Allah berfirman, "Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa." Adapun orang yang melampaui batas. Allah kasih kita tuh batasan-batasan. Antum melihat di jalan ada polisi ngasih garis putih bahu jalan. Itu batasan. Engkau boleh berjalan di jalan tetap ada ruang untuk berjalan monggo tafadhol tapi jangan melampaui batas. Nafsu kita ada arahannya. Kau salurkan nafsu di tempat yang benar. Jangan sampai melampaui batas garis-garis yang sudah Allah tentukan yang disebut hududullah batasan-batasan Allah. Wa atharal hayatad dunya dan ni orang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim adalah tempat dia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa Adapun orang yang takut kepada makom Robnya, Allahu Akbar. Allahumma kfirlan hatunubana. Banyak di antara kita jamaah lupa dengan makom Allah tatkala dia sendirian. Kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Tatkala ada orang yang mengetuk pintu kamar kita dan kita dalam kondisi bermaksiat, kita takut. Kita tutup kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi tatkala kita sendirian bersama Allah Jalla Jalaluh. Allahumma gfir lana Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Pernahkah kita menangis tatkala kita sendirian di hadapan Allah? Atau kita menangis hanya tatkala di depan publik? ketika ada orang yang membuat kita menangis. Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa dan dia melarang menahan nafsunya agar tidak mengikuti keinginan-keinginannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. maka yang akan menjadi tempat dia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Kalimat surga kadangkala tidak terlalu menggoda buat kita. Ketik, tapi kita akan lebih tergoda dengan kalimat-kalimat tentang dunia. Tatkala ada orang mengatakan kalau engkau menahan nafsumu seminggu, setahun aku kasih rumah. Orang akan berusaha menahan nafsunya karena dia ingin rumah. Antum bayangkan. Kenapa jemaah haji yang sudah tua renta datang ke rumah Allah di sana? Apa sih yang mereka inginkan? Semoga surga yang mereka inginkan. Dia tinggalkan dunianya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia berangkat ke sana hanya mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cuma itu yang ingin dia katakan. Dia tinggalkan semua dunia ini. Karena memang bakal ditinggalin semuanya. Adapun kelompok yang pertama wa azharul hayatad dunya. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tapi ada orang-orang yang menahan nafsunya. Di antara jebakan nafsu yang paling besar adalah zina. Allah tidak akan menguji hamba Kecuali tatkala hamba itu sudah cinta dengan sesuatu yang dilarang dia untuk mendekatinya. Manusia tidak disuruh bersedekah. Kecuali tatkala mereka sudah cinta kepada hartanya, Allah suruh dia sedekah. Maka Allah katakan, "Waman yuqa nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari kepelitan jiwanya. Orang ini udah cinta sama harta disuruh ngeluarin hartanya. Maka berat bagi dia. Dia perang sama nafsunya untuk mengeluarkan hartanya. Begitu pula dengan wanita. Dengan lelaki. Yang kata Allah Jalla Jalalu Zuyina linnas Hubbu syahwat Minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة dicintakan kepada manusia apa hubus syahwat syahwat keinginan cinta minan nisa terhadap wanita-wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah cobaan yang lebih berat bagi kaum lelaki daripada fitnah wanita. Antum kalau lihat fitnah wanita, siapa yang tahan jam? Kalau antum dititipin uang satu triliun, antum. Masya Allah. Kalau dititipin uang satu triliun, antum ngambil kira-kira? Amanat nggak antum? Insya Allah amanat ya. Tapi kalau dititipin satu perempuan di kamar, kira-kira bisa tahan? Kira-kira anak tanya. Insya Allah tahan. Masya Allah. Percaya antum jamaah? Nggak percaya sama antum. Kalau ditipin uang satu triliun amanat insya Allah iya. Kalau kita titipin uang insya Allah amanat insya Allah. Tapi ditipin perempuan, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya nggak kuat jemaah, nggak kuat. Jangan coba-coba antum. Set ana mau ngetes diri ana. Set. Haram alaikum jemaah. Itu fitnah yang terbesar. Kenapa sih orang dilarang berzina? Allah udah kasih jalan. Kau ingin menyalurkan nafsumu, Allah kasih jalan. Menikah. Bahkan Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada siapa? Kepada para pemuda. Ya ma'asyara syabab. Wahai anak-anak muda. Ingat yang sudah putih jenggotnya nggak masuk muda. Kadangkala yang putih-putih dengar hadis ini semangat mau kawin. Nabi itu mengatakan, Ya ma'asyaros syabab. Wahai anak-anak muda. Anak muda itu sampai umur berapa? 40 lah, 40 itu udah udah habis sampai habis masa muda itu. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj faman lam yastati fa wahai anak-anak muda barang siapa yang bisa kawin maka hendaklah menikah kenapa kok disuruh menikah karena nabi tahu ujian terbesar lelaki itu wanita dengan menikah fa innahu aghaddu lil basar, itu akan lebih membuat dia mampu menahan pandangan matanya. Wa ahsanu lil farj. Dan akan lebih bisa membuat dia menjaga kemaluannya. Yang nggak bisa nikah, suruh puasa sama Rasul SAW. Apalagi buat anak-anak yang kuliah ya Allah Akbar. Kayaknya antum harus puasa Daud. Kalau nggak mau kawin, subhanallah. Kadang, -kadang orang tak Ustaz, anak gimana Ustaz? Nafsu anak tidak terkendalikan ya Allah. Suruh puasa, anak puasa nggak kuat Ustaz. Kawin nggak kuat. Ya berhenti kuliah udah. Nah, kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, Jangan sampai dia masuk dalam jebakan syaitan. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kenapa diharamkan zina? Karena Allah cinta kepada hambanya. Zina ini memiliki keburukan yang banyak sekali. Bahkan Islam itu bukan hanya melarang perzinaan. Tapi semua jalan menuju perzinaan. Ayat yang insya Allah semuanya hafal. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wasaa sabila. Jangan mendekati zina. Dan jamaah harapan anak ini mumpung anak ingat yang punya duit yang punya duit lebih coba pasang iklan di pinggir-pinggir jalan itu jamaah. Jangan mendekati zina. Iklan-iklan yang ada itu suruh pakai kondom. Iya. Itu anjuran orang berzina. Yang ada di pinggir jalan kebanyakan seperti itu. Hati-hati dengan aid ini ini jaga seks yang aman. Lah, kita ganti. Yang punya duit bayar duit sana. Mungkin ustadz bisa dakwah di sini tapi yang punya duit bisa dakwah di pinggir jalan, bayar mahal nggak apa-apa. Supaya orang-orang tahu dengan bahaya zina. Apa aja sebutkan bahaya perzinaan itu. Karena Allah tidak melarang hambanya kepada sesuatu karena Allah pelit. Enggak. Dan Allah tidak menyuruh hambanya berbuat sesuatu karena Allah membutuhkan perbuatan itu. Kalla wallahi. Andai kata tidak ada manusia yang datang ke rumah Allah. Andai kata tidak ada manusia yang meletakkan keningnya di bumi Allah. Andai kata tidak ada manusia yang mengenal Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah nggak butuh dengan kita jadi baik, nggak butuh. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Tapi Allah ketika menyuruh kita berbuat baik dan melarang kita dari perbuatan yang haram seperti zina karena banyak madorotnya. Bahaya buat kita. Bahaya zina yang pertama adalah bahaya untuk akhirat kita. Untuk keimanan kita. Orang ketika melakukan zina itu imannya dicabut. Bagaimana dengan orang-orang yang mati dalam kondisi berzina? Muslim, na'udzubillah ngakunya muslim. Antum kalau lihat pelacur-pelacur yang ada. Banyak yang muslim apa non muslim Karena kita memang mayoritas muslim. Jadi pelakunya kebanyakan muslim. Orang kalau sudah dicabut keimanannya, naudzubillah. Takut kita mati dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang kalau sudah berzina dia akan menjauh dari pernikahan yang sah, menunda-nunda pernikahan. Maka ada sebuah riwayat disebutkan dari Hasan Basri atau Umar bin Khattab tentang seorang yang nggak kawin-kawin <clears throat> ditanya padahal dia sudah mampu katanya kau ini nggak kawin mungkin karena satu dari dua hal yang pertama mungkin kau orang fajir yang suka jajan yang suka berzina atau engkau impoten ini yang memang tidak bisa menikah maka para perzina itu Jarang ada pernikahan di tempat mereka. Antum kalau lihat di barat itu ada orang-orang yang menjadi idola pemuda-pemudi negeri kita yang nggak kawin. Tapi punya anak lima. Punya anak dua. Bahasanya kita apa? Kumpul kebu. Emangnya kebu kayak gitu zaman? Kayaknya kebu lebih baik dari mereka. Karena kebu nggak punya akal. Mereka ini punya akal. Dan bangga. Mulai itu datang ke Indonesia, datang. Sebagian artis punya anak nggak ada bapaknya. Nanti saya kasih tahu siapa bapaknya. Na'udzubillah min ada mereka mau nikah nggak ada karena sudah perzinahan itu terjadi. Dan ketika terjadi perzinaan yang ketiga bahaya perzinaan ini, rumah tangga hancur. Anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua karena orang tuanya berzina. Anak-anak yang tidak diurusin. Antum kalau melihat anak-anak yang di pinggir jalan, Allahu Akbar, khususnya yang kos-kosan Kalau di rumah orang tua itu masih perhatian sama anaknya, pulang jam berapa? Sholat nak belum suruh sholat. Tapi kalau sudah di kos-kosan, Siapa yang mengawasin dia? Allah Jalla Jalla. Tapi orang tua banyak nggak perhatian karena dia pun tidak perhatian dia melakukan zina. Nauzubillah min dzalik. Sehingga anaknya mau berzina, anaknya mau melakukan perbuatan apa tidak pernah diurusin. Yang ditanya kalau pulang liburan semester nilainya berapa? Itu. Lulus apa nggak lulus? Hanya itu. Apa ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Kita senantiasa memuja dan memujinya karena hanya dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Andai kata dalam sekejap mata Allah meninggalkan kita tanpa pertolongannya. Maka niscaya kita akan binasa dan kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan yang memang tidak ada hamba yang tidak pernah